Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah <clears throat> jamaah salat maghrib Masjid Al-Asfa Kongrejo rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Syama'il Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita sampai pada bab yang ke-18 bab umaja'a bab riwayat-riwayat terkait fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deskripsi sarung yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penjelasannya izar adalah kain ya, yulafu bihi yang digunakan untuk meliliti ya, bagian bawah dari badan. Kebalikannya adalah rida itu huama adalah kain yang diletakkan pada katifain. Ya. Katif itu pertemuan antara Eh, lengan atas dengan pundak. Biasa diterjemahkan dengan pundak, ya, terjemah bebas ya, dengan sebutan pundak. Dua katif atau dua pundak dengan eh, dengan pengertian terjemah bebas yughatta bihi digunakan untuk menutupi bagian atas badan Ya, gambaran sederhananya itulah seperti pakaian yang dipakai oleh seorang laki-laki dalam kondisi ihram. Maka atasannya itu disebut ridak. Ya, sebagian penerjemah menerjemahkan ridak dengan selendang. Dan ini terjemah yang terlalu bebas. Ya, terlalu bebas yang kebablasan. Kalau karena kalau diartikan selendang itu cuma nutupi apa? Selendang itu cuma nutupi pundak saja. Padahal rida itu menutupi bagian atas badan, pundak dan bawahnya. Jadi kalau rida diterjemahkan dengan selendang, ya saya kira tidak tidak eh, ini berbeda dengan katif diterjemahkan dengan pondak. Kalau katif diterjemahkan dengan pondak, ya bisa kita katakan itu terjemah takribiyah. Ya agak-agak meleset-meleset, eh, nyenggol-nyenggol. Ya. Agak agak nyerempet-nyerempet lah. Ya. Katif diartikan dengan pundak. Ya, meskipun dia sebenarnya bukalah seluruh pundak. Tapi kalau ridak diterjemahkan dengan selendang eh, selendang yang dililitkan di pundak ya, maka ini terlalu jauh ini terlalu jauh ya, inilah ya, keterbatasan penerjemahan atau ya kurang enaknya kurang nikmatnya menikmati buku terjemahan Nah, yang benar nyakati uh, eh, rida tidak ya, pas kalau diterjemahkan dengan selendang. Terjemahkan aja dengan seperti pakaian bagian atas seorang laki-laki yang sedang dalam kondisi ihram itu selesai. Jadi panjang. Ya. dan libas dan pakaian ini yaitu izar dan rida itu sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan akan datang banyak hadis yang menunjukkan kalau Nabi memakai izar dan rida akan tapi tidak ada nukilan terjemah bebasnya tidak ada riwayat dari Nabi meskipun cuma satu hadis tentang keutamaan memakai izar dan rida. Oleh karena itu tidak sah artinya tidak boleh kita katakan memakai izar dan rida itu sunnah Nabi. Alias satu amal yang dianjurkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai izar dan rida likau likaunihi mu'tadan. Karena itu adalah budaya fidalika zaman di zaman itu Bukan karena itu satu hal yang dianjurkan. Nah, Nabi melakukannya karena mengikuti tren budaya yang ada di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang pertama di bab ini dan hadis yang ke-119 dari awal kitab ya, dari Humaid ibn Hilal dari Abu Burdah Beliau mengatakan Ibunda Aisyah mengeluarkan kepada kami kisahan satu kain segi empat panjang, kain segi empat panjang itu kisah yang nanti kalau sudah dililitkan di bagian bawah badan jadi izar. Kalau diletakkan di pundak, ah, nanti jadi rida. Kalau masih dilempit, masih dilipat namanya kisah ini kalau masih di lemari ya, namanya kisah kisah kain segi empat panjang mula badan ya, yang tebal dan keras wa izaran ghalidhan dan sarung atau kain yang dipakai untuk bersarung yang kasar. Fakolat ibunda Aisyah mengatakan, e, roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut fi ini saat beliau memakai dua kain ini. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, di sini atau sebelumnya di sini juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi wafat, beliau tidak dalam keadaan memakai komis, yang merupakan pakaian salah satu jenis pakaian yang Nabi sukai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan memakai izar dan rida. Tentang mulap badan atau kemudian definisi kisah di sini potongan kain yang tidak berjahit. Ya, tidak berjadi artinya bukan hem, bukan celana, ya namun ya, segi empat panjang. Wa inamahya ala haliha, namun dia masih dalam keadaan asalnya, itulah keadaan asal kain segi empat panjang. Nanti setelah diukur oleh tukang jahit, kemudian dibuat pola, dipotong, nah, nanti itu namanya disebut pakaian berjahit. Nanti kalau belum dibentuk, didesain, nah itu namanya kisah. Fakana maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi dengan kain tersebut bagian atas badan beliau. Mulabat artinya adalah al-sakhuna yang sakin tebal atau kasar wasatuhu bagian tengahnya sehingga jadilah kain tersebut samikan keras atau kasar tebal atau tebal dan atau kasar sabihan diserupakan dengan sesuatu yang telah badat alaihi telah badat maknanya tarokamat bertumpuk-tumpuk Nah, nanti eh, kata-kata uh, talab bada itu terkadang dipakai untuk rambut kepala. Nah, kalau talab bada untuk rambut kepala itu adalah semacam uh, mbak minyak rambut yang jika dipakai oleh seseorang maka jadilah rambut itu berkumpul berkumpul tidak tercerai-berai namun mengumpul itu talab bada ya. jadi ada orang sebelum pakai minyak rambut ya, maka rambutnya kesana kemari kesana kemari ya. misalnya mau disisir ke belakang begini nggak bisa karena ada yang maunya begini ada yang maunya begini ada yang maunya ke depan maka dikasih semacam ya, semacam sejenis rambut sehingga bisa mengumpul ya, disisir ke belakang ya, sudah ke belakang begitu maka taruh kama bertumpuk-tumpuk dan izar kan izar ghalidhan yang kasar yang digunakan untuk melilitkan bagian bawah badan fakana samikan maka dia itu tebal dan ya, maka dia adalah tebal dan kasar Kubida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain artinya sinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan memakai pakaian ini. Ya, kemudian dari Al-As'as Ibn Sulaim dia mengatakan aku mendengar amati bibiku. Tuh hadis bercerita mendapatkan cerita dari pamannya. Ya, sang paman mengatakan pada saat saya berjalan di kota Madinah tiba-tiba ada orang di belakangku mengatakan irfa izarak. Ya, tinggikalah kainmu. Tinggikalah uh, eh, sarungmu fa'inna maka itu sesungguhnya atqa ya, menunjukkan kalau lebih bertakwa wa abqa dan lebih awet. Faidah huwa ternyata dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku katakan wa Rasulullah, inna hiya burdah wa Rasul ini adalah kain malha yang Bagus bisa juga diartikan yang berwarna putih. Atau didominasi warna putih. Maka Nabi mengatakan, Amala kafiya uswah. Tidakkah ada pada diriku teladan yang baik untukmu? Tidakkah engkau meneladaniku kata Nabi? Maka aku memandang ke sarung yang Nabi pakai faida izaruhu ila nisfi saqaihi. Ternyata sarungnya Nabi itu sampai hanya sampai setengah betisnya. Catatan kaki di sini juga diatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari bibiknya As'as ibn Sulaim dari pamannya si bibi. Dan si paman ini meskipun tidak dikenal, kaidah ulama jahalatu sahabi la taduru. Tidak dikenalnya sahabat yang meriatkan itu tidak mengapa. Namun yang jadi problem si bibi juga tidak dikenal. Dan terdapat dalam musnad Imam Ahmad disebutkan nama si bibi adalah Ruhmun. Rumun ini majhulatun perawi yang majhul. Nah karena itu maka sanadnya dhaif. Akan tapi terdapat syahid penguat namun dengan jalur sahabat yang berbeda dalam musnad Imam Ahmad dari jalurnya Syarid. Radallahu anhu fayataqawabi maka dia jadi kuat karenanya. Artinya disampaikan di catatan kaki bahasanya derajat hadis di atas itu hasan li ghairihi. Ya, maka memakai izar itu perlu ta'ahudin. Perlu memberikan perhatian. Nah, pakai izar itu kadang melorot. Maka orang yang pakai izar perlu bolak-balik ya, meninggikan atau kemudian menaikkan sarungnya karena melorot tadi. Li'anau kulama masa karena jika berjalan orang yang memakai izar istarha maka melorot. Melorot itu bahasa Indonesianya, Bang. Melorot sudah bahasa Indonesia? Hah? Ya, ya melorot istarha Lidzalika oleh karena itu Nabi perintahkan untuk ta'ahud memberikan perhatian. Nabi katakan, tinggikan sarungmu karena itu lebih bertakwa. Eh, takwa eh, takwa di sini tentu artinya hubungan antaramu dengan Allah. Dan orang itu bertakwa dengan melakukan ketaatan pada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan melanggar yang dilarang dan men, dengan meninggikan kain maka itu abqa lebih mengawetkan kain yaitu abqa li saubika sehingga lebih awet pakai kainmu di anak karena anda jika anda tinggikan kain yang anda pakai salima maka kain tersebut bebas ya, selamat dari gangguan sehingga lamalah masa bakoihi awetnya indaka menjadi milikmu. Lain halnya jika anda julukan maka tanah itu memberikan pengaruh pada kain tersebut. Nanti akan boleh jadi kena kai, uh, eh, pohon berduri, boleh jadi nyangkut apa, Ya, sehingga ya, cepat ya, tidak layak untuk terpakai. Dan ketika ditinggikan maka lebih awet. Sebagian riwayat mengatakan faina anqa itu lebih bersih dari kata-kata naqa yaitu selamat dari kotor dan yang lain. Wanadiru hada dan semisal dengan riwayat ini, riwayat yang lainnya yang dihatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya di hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu ditusuk, tu'ina ditusuk. Di sana disebutkan, maka datanglah orang-orang ke rumahnya Umar dan menyanjung-nyanjung Umar. Salah satunya datanglah seorang anak muda di dekat Umar dia mengatakan bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah. Anda adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qaddamin fil Islam dan Anda punya jasa dalam Islam sebagaimana telah Anda ketahui. wali takum dan engkau mendapat jabatan sebagai khalifah fa'adal dan Anda berlaku adil summa sahada setelah itu Anda e, akan gugur sebagai syahid. Maka respon Umar, aku berharap bahasanya itu cuma kafafan impas saja. Semua yang aku lakukan, yang aku harapkan minimal impas. La alaya wala li. Tidak alaya menjadi kesusahan bagiku, wala li Demikian juga tidak memberikan keuntungan untukku. Ma'ade ma'adabara setelah anak muda itu ya, berpaling ke belakang yaitu pergi, ternyata sarungnya itu menyentuh tanah. Kal maka Umar mengatakan pada orang-orang yang di atas rudu alayyal hulama. Ya, kembalikan anak muda itu kemari. Ya, setelah orang kemudian orang-orang yang ada kemudian ngejar si anak muda itu dan anak muda tersebut diminta untuk kembali ke depan Umar, maka Umar kemudian mengatakan, "Ibnu akhi wa anak saudaraku." Itu saudaraku dalam Islam. Maka ini menunjukkan bahasanya ya, boleh menyebut orang lain yang tidak punya hubungan apapun dengan sebutan wahai anak saudaraku meskipun itu bukan keponakannya. Irfa saubaka tinggikan kainmu fa innahu abqa li saubik karena kain yang tinggi dan tidak menyentuh tanah itu lebih awet untuk pakaianmu waat qali rabbik dan menunjukkan kalau engkau lebih bertakwa kepada Tuhanmu. Maka perkataan Umar, demikian juga perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi mengatakan final atqa, dalil bantahan pada sebagian orang yang mengatakan bahasanya meninggikan kain tidak isbal, isbal atau tidak isbal tidak mempengaruhi ketakwaan. Hmm. Ada sebagian orang yang mengatakan demikian, isbal nggak isbal itu tidak mempengaruhi ketakwaan. Ini kalimat yang tidak benar. Bagaimanakah dikatakan mau isbal laki-laki itu mau isbal mau nggak isbal tidak mempengaruhi ketakwaan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan faina atqa itu meningkatkan kualitas takwamu. Setelah Umar bin Khattab mengatakan wa atqa li itu menunjukkan kualitas takwa yang lebih unggul kepada Rabbmu. Setelah Nabi mengatakan demikian, Umar juga mengatakan demikian, menegaskan apa yang Nabi katakan. Maka sungguh tega jika ada orang yang masih nekat mengatakan ya, isbal dan isbal tidak ada hubungannya dengan takwa. Tidak mempengaruhi takwa. Jelas itu mempengaruhi takwa pakai pengandaian, andai saja hukum tidak isbal itu sunnah. Maka mengamalkan sunnah itu mempengaruhi takwa. Karena yang namanya takwa itu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan yang Allah perintahkan itu boleh jadi perintah wajib, boleh jadi perintah sunnah. Maka orang yang melakukan hal yang sunnah lebih bertakwa daripada yang tidak melakukan hal yang sunnah. Itu seandainya kita katakan hukum tidak isbal itu dianjurkan dan bukan sebuah kewajiban. Maka kalimat kalau dia beranggapan kalau meninggikannya cuma sunnah, cuma dianjurkan, kemudian setelah itu dia katakan itu tidak mempengaruhi takwa, nah ini, ini berarti berangkat dari asumsi amal badan bukan bagian dari iman. Kalau orang itu menyadari bahasanya amal badan bagian dari iman, maka melaksanakan kewajiban ataukah melaksanakan hal yang dianjurkan itu mempengaruhi takwa dan mempengaruhi iman. Ya, kemudian di sini kita jumpai pelajaran penting perhatian Umar tentang masalah isbal. Beliau dalam keadaan berdarah-darah karena ditusuk orang dalam keadaan hampir sakaratul maut masih sempat-sempatnya mikirkan itu orang kok anak muda ini e, kok isbal sudah suruh sini suruh sini sudah diberi nasihat ini. maka memberikan nasihat dalam situasi semacam ini situasi berdarah-darah badan. Ini tidaklah dilakukan kecuali itu dinilai satu hal yang penting, satu hal yang urgen, hal-hal yang mudah, remeh, sepele, selayaknya tentu tidak perlu dilakukan dalam situasi semacam ini. Kemudian hukum ini larangan isbah, larangan menjulurkan kain di bawah mata kaki itu khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Perempuan dibolehkan untuk menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Oleh karena itu Nabi e, Nabi Shallallahu tatkala Nabi mengatakan, siapa menyeret kainnya karena sombong, Allah tidak akan memadanginya pada hari kiamat. Maka istri Nabi Ummu Salamah yang nama aslinya Hindun mengatakan, Bagaimana perempuan melakukan dengan ujung-ujung kain mereka? Nabi katakan, hendaklah dia julurkan satu jengkal, yaitu satu jengkal dari mata kaki. Fakolat lantas, Ibunda Ummu Salamah masih mengatakan, dan jika demikian, telapak kaki mereka masih tersingkap. Lantas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika demikian, julurkan satu hasta. Satu Eh, satu hasta yaitu dari mata kaki dan satu hasta setiap orang itu sama dengan dua jengkal tangannya itu normal ini, kalau ada yang tidak berarti eh, porsi tangannya itu tidak normal ini, berarti tidak normal satu hasta, satu hasta itu siku sampai ujung E, jari tengah itu dua jengkal. Kalau normal struktur e, tubuhnya, kalau kok cuma satu setengah, ah itu berarti tidak normal. Apa cuma malah satu jengkal, ah berarti tidak normal. Atau e, tiga jengkal, wah itu kelebihan. Itu kelebihan. Satu hasta masing-masing orang itu e, dua kali jengkalnya. Fayukhina maka adalah dia julurkan dari mata kaki satu hasta yaitu dua jengkal. Maka Nabi tambahi 100%. Tadi satu jengkal, ya sudah tambahi lagi jengkal yang kedua. Wala yazidna alaih, namun jangan lebih panjang dari itu. Wadhira dan yang namanya hasta, itu dari siku sampai ujung jari-jari, tepatnya ujung jari tengah. Maka wanita diperintahkan untuk menutupi dan menutup itu yu'adu dinilai adalah bentuk perlindungan bagi perempuan dan penjagaan si perempuan dari pandangan-pandangan yang asimah berdosa khotiah yang salah atau khotiah dosa. Falida oleh karena itu maka wanita diperintahkan untuk menjulkan kainnya hadal ikhok semacam ini. Wa ingkan atau meskipun kain ini tadi sebagaimana hadis tentang isbal untuk laki-laki. Jangan isbal itu supaya lebih awet. Nah, tadi untuk laki-laki jangan isbal supaya lebih awet. Untuk mewujudkan maslahat. Nah ini kok malah disuruh uh, uh, diperintahkan untuk dijulurkan. Yang ini berarti beresiko menimbulkan motorot kurang awet. Maka di sini kalimatnya dikatakan meskipun kain tersebut akan berjumpa dengan ba'dul wasakhi beberapa kotoran yang ini bisa merusak keawetan kain. Ya, maka kenapa ini ada madorotnya? Kenapa diperintahkan? Padahal ada madorotnya yang telah ditetapkan di eh, riat-riat yang lain. Jawabannya, lakinnal maslahata fi satri qadamaiha akbar wa arjah. Maka di sini kita jumpai ta'arud pertentangan maslahat. Ini. Ada maslahat keawetan kain, nah, jangan isbal. Dan ada maslahat yang ingin diwujudkan di balik sater menutupi, maka perlu isbal. Maka di sini syariat mengatakan ber, bisa kita simpulkan dari tindakan syariat bisa kita baca dan simpulkan bahasanya menurut syariat maslahat menutupi dua telapak kaki itu lebih besar dan lebih arjah lebih e, lebih berat daripada madorot kotornya kain dan madorot tidak awetnya kain. Faidah huwa ternyata yang mengatakan kepada aku tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idal al-qail ternyata yang mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas sang sahabat ini mengatakan bahwa Nabi ini cuma sekedar burdah. Kain malha malha mu'anas dari amlah. Amlah itu yutlak digunakan untuk sesuatu yang mukawan terbentuk dari dua warna yaitu hitam dan putih dengan dominasi warna putih. Amlah ada yang menjelaskan diambil dari kata-kata milah artinya garam dan garam berwarna putih. Oleh karena itu maka Nabi suka menyembelih domba amlah. Domba korbannya Nabi itu e, kabs amlah. Tuh kabas domba yang e, didominasi warna putih namun ada hitam di beberapa tempat di wajahnya dan kaki dan kaki depan dan kaki belakangnya serta perutnya. Maka seakan-akan sahabat ini aroda keinginan wallahu a'lam menyampaikan kepada Nabi bahasa yang kain ini dengan dengan gambaran seperti ini bukanlah kain yang mendorong orang untuk fakhin berbangga-bangga dengan kata-katanya, dengan ucapannya ataupun khuyala ataupun sombong secara umum. Meskipun dia di bawahnya dua mata kaki. Namun ini adalah sekedar kain yang mutawadiah sederhana. Maka beliau mau mengatakan bahwa Nabi ini kain yang sederhana, ya, tidak mendorong orang untuk bersombong-sombong. Maka dia beralasan dengan ya, intinya, wahai Nabi, aku isbal bukan karena sombong. Dengan kalimat ini, Ya Rasulullah inama ya burdatun malha. Itu dia mau ngomong wahai Rasul saya tidak sombong. Dengan ya, dengan e, kain ini, ini kain sederhana. Untuk ya, yang disombongkan orang itu bersombong-sombong dengan kainnya. Ya kalau kainnya kain mewah, ini kain sederhana, murahan. Ya. Apa yang bisa disombongkan dengannya? Maka lihat apa jawaban Nabi tentang orang yang e, merespon perkataannya atau saran Nabi dengan mengatakan dengan bahasa bebas ini bukan kain yang bisa untuk bersombong-sombong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan jawaban amala kafiyah uswah. Tidakkah engkau mau meneladaniku? Ah, jawabannya gampang. Tidakkah engkau mau meneladani Nabi? Terserah itu mau sombong ataukah tidak. Ya. Terlepas dari sombong dan tidak dan apa hukum ya, hal itu. Apa perbedaan hukum kalau sombong dan tidak sombong. Maka Nabi katakan, tidakkah engkau meneladaniku? Tidakkah engkau mau meneladaniku? Tidakkah engkau berkenan untuk meneladaniku? Maka akhirnya aku lirik kainnya Nabi, sarungnya Nabi, ternyata ujungnya cuma sampai setengah betisnya saja. Ya, maka ya, terlepas dari hukumnya dan telah Nabi contohkan, tidakkah kita selayaknya meneladani Nabi? Mau hukum isbal itu mau makoh mau haram, terserah dari hukum itu, maka cukuplah nasihat Nabi ini untuk jadi Eh, pelajaran. Ya. Tidakkah Anda ingin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Amalaka fiya uswah. Amalaka fihi uswah. Tidakkah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik? Terserah hukumnya. Tutup mata kita dengan hukumnya. Tidakkah Anda berminat untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pemahaman meskipun demikian sebagian orang, semoga Allah berikan hidayah pada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, demikian juga kita, senantiasa memakai kain yang isbal. Dan jika dia pergi kepada penjahit, dia perintahkan penjahit untuk menjahit kainnya dalam kondisi di bawah dua mata kaki sambil mengatakan, aku tidak menjulurkannya karena sombong ataupun sombong. Ya, wa ida alimal muslim, dan jika seorang muslim mengetahui bahasanya nabinya, sallallahu alaihi wasallam sahat anhu ada ahadis terdapat hadis-hadis yang sahih yang banyak sekali mengingatkan bayak isbal semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang ada di dua mata kaki kain sarung yang ada di bawah mata kaki itu letaknya di neraka dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat tidak akan Allah pandangi dengan pandangan kasih sayang Allah tidak akan sucikan mereka. Boleh juga diterjemahkan Allah tidak akan memuji mereka. Dan untuk mereka siksaan yang pedih salah satunya al-musbil orang yang isbal, orang yang mungkin-mungkin pemberian, al-munafiqu dan orang yang melaraskan barang dagangannya dengan sumpah yang bohong. Setelah seorang muslim itu tahu hal ini, kaifa yaghdab bagaimana dia rela untuk dirinya mendapatkan ancaman dimainkan keras tiada dulu yang menunjukkan bahasa isbal itu termasuk dosa besar. Maka berdasarkan hadis-hadis ini kita lihat pensarah berpendapat bahasanya isbal itu bukan hanya haram namun dosa besar. Ya, kita lanjutkan ba'dal isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca Sama'il Nabi karya Imam Tirmidzi dengan penjelasan dari Sa'ab Razak Al-Badar hafizallahu taala. Dan hadis e, selanjutnya hadis yang ke-121 dari Iyas bin Salamah ibn Al-Aqwa dari ayahnya Salamah ibn Al-Aqwa. Salamah mengatakan adalah Uthman ibnu Affan radhiallahu anhu yaktazir memakai izar, memakai sarung ila ansafi saqaihi sampai separuh dua betisnya. Wakal Utsman mengatakan hakada demikian kanat adalah izratu sahibi sarungnya sahabatku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau maksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam catatan kaki namun sanatnya di sananya terdapat Musa bin Ubaidah yang dia adalah perawi yang daif. tazir ila ansafi saqaihi artinya memakai izar sampai separuh betisnya. Kemudian beliau mengatakan demikianlah izratu sahibi yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izrah adalah masdar hay'ah. Artinya sehingga demikianlah hay'ah bentuk bersarungnya sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau taziru bersarung ujung sarungnya adalah setengah betisnya. Kemudian dari Hudzaifah ibn Yaman beliau mengatakan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegangi otot betisku atau betisnya fakal lantas Nabi mengatakan inilah tempatnya ujung sarung yaitu setengah betis. Fa'in abaita jika engkau enggan faas falu maka yang lebih rendah. Jika engkau enggan maka tidak ada hak bagi ujung sarung pada mata kaki. Hadis ini juga diatkan oleh Musanib yaitu Tirmidzi di jamiknya serta Ibnu Majah dalam sunannya. Dalam sanannya terdapat Abu Ishaq dan beliau adalah mudallis. Dan di riwayat ini belum menggunakan kata-kata an. Tadi an Abi Ishaq, an Muslim bin Nadir. Sehingga berarti dhaif. Demikian juga dalam di sini terdapat perawi namanya Muslim bin Nadir, dia statusnya makbul. Dan yang dimaksud dengan makbul adalah e, la yuhtajju hadisihi, riwayat hadis yang tidak bisa dipakai sebagai hujah illa idza wujida man yutabi'uhu alaihi kecuali jika memiliki penguat. Kesimpulannya hadis ini juga dhaif. E, betisku atau betis Nabi di sini eh, ada ragu-ragu dari salah satu perawi dan dimaksud dengan adalah adalah asyaham adalah lemak al-mutamasik yang saling kuat menguatkan khalfasak yang ini ada di belakangnya tulang betis. Ya'lu niswasaki yang dia ini menutupi separuhnya setengahnya betis bil qalil sedikit. Kama yadulu ala dalika, kama yadulu dalika semangat ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu. Rasulullah SAW menyampaikan Bahasanya sarungnya seorang mukmin sampai otot dua betisnya. Thumma ila kemudian di bawahnya adalah pas setengah betis. Sehingga berarti otot betis itu sedikit di atasnya setengah betis. Thumma ilal ka'bain sampai mata kaki. Famakan asfala min ada pun yang lebih di, lebih rendah daripada mata kaki maka itu di neraka. Diatkan Imam Ahmad. Maka kalau pakai hadis ini red, e, eh, Imam Ahmad ini kalau pas mata kaki itu masih boleh. Yang tidak boleh adalah di bawah mata kaki. Tapi kalau kita pakai riwayat hadis 122 yang tadi dikatakan hadis yang kesembilan yang maka dikatakan bahasanya pas mata kaki itu tidak boleh falahak qalil izari fil ka'bain tidak ada hak pada ujung sarung fil ka'bain pada pas mata kaki ya, maka tentang pas mata kaki gimana kalau ujung kain itu pas mata kaki maka kita jumpai ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan tidak boleh. Falahakolil izar fil ka'bain. Ini, namun ini riwayatnya daif. Dan ini riwayatnya daif. Dan terdapat riwayat yang menunjukkan boleh. Terdapat riwayat yang menunjukkan boleh. Itu riwayat Imam Ahmad. Thumma ilal ka'bain. Kemudian pas mata kaki. Dan pas mata kaki. Famakana asfali mendalik. Nah, yang di bawah mata kaki nah, itu yang tidak boleh. Ya. Walhasil kesimpulannya ya yang terbaik adalah menghindari kain yang pas mata kaki minimal mimbab man ro'a haulal hima yaqa'u fihi. Siapa yang dekat-dekat dengan daerah larangan maka ada harapan besar dia akan terjumus ke dalamnya. Namun seandainya ada ini tentu Ya, kesimpulan ini adalah kita pakai untuk diri kita sendiri, untuk internal. Adapun untuk membaca perbuatan orang lain, ya, maka kita ya, maka sikap yang tepat orang itu adalah mutasyadid untuk dirinya, ya, dia keras dengan dirinya, dan dia memberikan banyak kelonggaran untuk orang lain. Itu sikap yang tepat. Nah, namun banyak orang terbalik. Eh, ketika membaca perbuatan orang lain, dia pakai konsep tasyadud keras. Tapi ketika dia praktek untuk dirinya sendiri, dia eh, jalannya adalah tarohus. Banyak ngasih kelapangan dan kelonggaran. Ini sikap yang tidak tepat. Sikap yang tepat ye, tasyadud namun tasyadud di sini bukan hulu ya. Ye, adalah tasyadud ke dalam dan tarakhus inter, uh, eksternal keluar. Terhadap intern dirinya maka dia tasyadud. Ambil yang hati-hati. Ngambil yang aman. Nah, untuk membaca orang lain tarakhus membacanya dengan pemakluman. Membacanya dengan membaca pemakluman. Cara membaca perbuatan orang lain dengan pemakluman. Oh, ya mungkin demikian. Yang beli ambil tidak apa-apa. Untuk diri sendiri, oh ya jangan. Saya harus lebih hati-hati. Maka ya, demikian juga dalam masalah ini kain sarung yang pas mata kaki. Maka untuk diri sendiri kita katakan jangan. Ini kita katakan ujung kain yang pas mata kaki itu karai yar'a haulal ima yusiku ayakoa fihi kata Nabi. Itu daerah dekat-dekat dengan daerah yang terlarang. Kalau orang sudah dekat-dekat dengan daerah terlarang, maka gampang dia terjumus ke dalamnya untuk membaca orang lain untuk membaca orang lain ketika kita jumpai eh, orang lain apalagi orang yang uh, eh, yeah, ya, yeah, orang yang punya kedudukan yang lebih layak untuk disikapi dengan sikap husnudon ya, boleh jadi dia seorang mubalik dan apalagi terkenal dengan mubalik yang mendakwahkan kepada tauhid dan semacam itu. Maka kita baca dengan baca tarahus dengan mengedepankan pemakluman. Oh, beliau celananya pas di mata kaki. Oh, ya. Kita katakan tidak mengapa, tidak masalah. Nabi mengatakan summa ilal ka'bain. Kemudian pas mata kaki, boleh. Famakana asfal min dalik. Nah, yang di bawah mata kaki itu yang tidak boleh. Ya, maka sikap yang tepat adalah orang itu menggunakan metode tasyadud untuk dirinya dan menggunakan metode tarakhus memberikan keringanan yang ini berarti adalah memberikan banyak pemakluman kepada orang lain. Fain abaita falhaqa lil izari fil ka'bain. Maka jika engkau enggan, maka tidak ada hak bagi ujung sarung pada dua mata kaki. Ini dimaknai oleh pensarah dengan di bawah mata kaki. iku lil izar, tidak ada hak bagi ujung kain, ayanzil untuk turun, ila ka'bain. Uh, eh, atau maaf, yanzilu ila turun, ila sampai pada mata kaki. Wahada yufitu tahrim madalik dan kalimat ini menunjukkan haramnya pas mata kaki. Karena turun sampai mata kaki. E, bukan ila tahti ka'bain namun yanzil ilal ka'bain, tidak tahtil ka'bain. Berarti turunnya turun sampai pas mata kaki. Maka beliau katakan kalimat ini menunjukkan haramnya hal itu. Ujung kain laki-laki yang pas mata kaki. Wa maka apa yang dibawa dua eh, setengah betis sampai mata kaki adalah posisi ujung kain yang sabata yang terdapat dalam hadis zuhu bolehnya. Dan kaum muslimin sepakat bolehnya tanpa makruh. Berdasarkan sejumlah hadis diantaranya hadis Al-Ala ibn Abdurrahman dari ayahnya. Aku bertanya pada Abu Sa'id Al-Khudri tentang sarung. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan alal khabiri sakotta Engkau menjatuhkan pilihan bertanya alal khabir kepada orang yang berilmu. Ya, anda mendapatkan tempat yang tepat untuk bertanya. Ya, lantas oh, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kain sarung seorang Muslim itu sampai setengah betisnya. Walah tidak mengapa, ai la junaha tidaklah dosa Fima bainahu antara setengah betis sampai mata kaki. Famakana asfala dan apa yang di bawah dari mata kaki itu di neraka. Dan siapa yang menyeret kainnya karena sombong, Allah tidak akan memandanginya pada hari kiamat nanti dengan pandangan kasih sayang dia kelimam Ahmad. Wa safu dan di antara hal yang sangat disayangkan dan disedihkan sebagian anak-anak muda yang safi yang tidak punya akal sehat yang sempurna ya mereka jika melihat ada orang yang memakai kain atau e, izar sarung sampai setengah betis mereka olok-olok Thumalam mara'o al-gharbin kemudian tatkala mereka melihat orang-orang barat ba'da fatratin setelah beberapa waktu lamanya mereka pakai celana ila bahati yang celananya itu cuma sampai e, lutut saja mereka pun bersegera berbuat sebagaimana perbuatan mereka. Lantas mereka pergi keluar fisyawar di jalan-jalan dengan celana yang cuma sampai lutut saja. Ya. Kemudian ketika orang-orang barat itu jauh mereka punya model ya, ila takte untuk memotong-motong ya, celana ini dengan taktian dengan dipotong-potong kita bahasa kita dirobek-robek ketika ada model celana itu di robek-robek ini taktian aswaian dengan robek-robek yang aswai tidak teratur sebelah sana dan sebelah sini tidak teratur tidak ada sistematikanya ini robeknya nggak ada polanya ya pokoknya asal di bolong bolong disobek-sobek qalladuhum aidan Fidalik. Mereka pun mengikutinya dalam masalah merobek-robek celana. Fa labisu banatila maka mereka memakai bantalon celana daikah yang sempit musyarsyaratan wallah alam lewati nal asfal dari bawah bisakin aswai dengan model yang tidak teratur maka ini semua menunjukkan adanya penyakit di hati mereka mereka anak-anak muda ini di mana mereka berpaling bahkan mengolok-olok ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sebaik-baik ajaran kemudian mereka memberikan perhatian kepada kebatilan Allah dija'a min ing di'adaihim yang kebatilan itu datang dan berasal dari musuh mereka yaitu dari orang kafir Ya, sebelum kita tutup dan kita akhiri, eh, pernah ada kosakata yang kita lewati di halaman 145 di paragraf sarah Kauluhukan ala Nabi SAW jama'uhutin tir'ani Kemudian baris yang keempat <clears throat> Wa kana yalbasu matahu. Lakmah itu artinya adalah adatul harbi kuliha. Semua bentuk peralatan perang. Ya, semua bentuk peralatan perang. Boleh jadi tombak, boleh jadi helmnya, kemudian mirfar, kemudian pedang, kemudian derak, dan baju besi. Semua peralatan yang dipakai untuk keperluan perang, nah, itu disebut lakmah. Lak, lakmah. Ya demikian yang kita baca kita kaji sebatan